Radio Reja Bandung di mana saja Anda berada, pendengar Radio Albayan Cianjur, Riyadul Jannah, Tasikmalaya, Radio RIS di Kebumen, Radio Suara Kalbu di Jayapura, Irian Jaya, Radio Amuba di Pangkal Pinang, dan Radio Hidayah di Pekanbaru. Alhamdulillah sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian amalan hati. Kita sudah menjelaskan tentang roja. Makna roja adalah berharap. Yang dimaksud dengan berharap adalah menginginkan sesuatu yang baik setelah berusaha. Apabila tidak ada usaha, maka bukan roja, bukan berharap, tapi tamanni. Apa maknanya? Mengangan-angankan, berangan-angan. perbedaan roja dengan tamanni, perbedaan berharap dengan berangan-angan, kalau berharap ada usaha, ada ikhtiar, ada perjuangan, ada pengorbanan. Kalau tamani atau berangan-angan tidak ada. Hanya menginginkan sesuatu tanpa usaha. Itu sudah kita terangkan sehingga bila seorang hamba berharap kepada Allah mengharapkan ampunannya, mengharapkan rahmatnya, mengharapkan keriduannya, mengharapkan surganya, maka wajib disertai dengan apa? Ikhtiar, berusaha. Bagaimana cara usahanya? Sesuai dengan yang Allah terangkan. Allah sudah menjelaskan bagaimana caranya agar Allah memberikan ampunan kepada kita, rahmatnya kepada kita dan seterusnya. Ya, itu sudah kita terangkan dan beberapa ayat yang berkaitan dengan hal itu. Kadang-kadang roja maknanya adalah khauf, takut. Dalam konteks kalimat tertentu baik ayat ataupun hadis contoh bahwa orang-orang kafir ketika dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka mereka itu tidak menerima ayat tersebut minta dalil lain. Kenapa? Karena mereka tidak takut kepada pertemuan dengan Allah. Tidak takut terhadap perteng- eh, tidak takut terhadap pertemuan dengan Allah itu diungkapkan dengan tidak roja. Seperti dalam Al-Quran surah Yunus ayat 15 Wa idha tutla alaihim ayatuna bayinatin Qala alladhina la yarjuna liqa'ana ائتي Quranin غير هذا أو بدله Bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang sangat jelas, sangat gamblang, berkatalah orang-orang yang la yarjuna liqa'ana. Tidak roja terhadap pertemuan dengan kami, maksudnya tidak takut ketika bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Orang yang tidak takut ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata, "Datangkan kepada kami Quran lain bukan Quran ini atau ganti itu ayat yang kamu bacakan tadi." Ini yang pertama. Kedua, dalam surah Al-Furqan 21 Allah berfirman wa qala alladziina la yarjuna liqa'ana laula unzila 'alaina al Berkatalah orang-orang yang tidak roja terhadap pertemuan dengan kami. Maksud tidak roja di sini tidak takut untuk bertemu dengan kami dengan Allah Nah orang itu berkata, kenapa tidak diturunkan malaikat saja sebagai utusan Allah kepada kami? Kenapa yang diutus itu orang biasa seperti kita? Makan, minum, suka lapar gitu, suka haus, suka sakit, membutuhkan pasangan manusia biasa gitu. Kenapa enggak malaikat yang diturunkan agar kami percaya? Tuh, Selalu cari-cari alasan untuk menolak risalah. Itu yang mereka lakukan. Dalam Al-Quran surah Al-Jathiyah ayat 14 Allah berfirman Qul lilladzina amanu yaghfiru lilladzina la yarjuna ayyamallah Katakan kepada orang-orang yang beriman Tidaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak rojak terhadap keagungan Allah atau janji-janji Allah. Tidak rojak itu maknanya tidak takut. Berkata Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi. Dikenal dengan sebutan Tafsir Al-Qurtubi padahal nama tafsirnya adalah Al-Jami' li Qur'an. Susunan Imam Al-Qurtubi itu tafsir yang disusun oleh Imam Al-Qurtubi sering disebut dengan sebutan tafsir Al-Qurtubi. Kata Imam Al-Qurtubi, ay la yakhafuna ba'sallah wa 'azamatahu wa humul munafiqun. Yang dimaksud dengan mereka yang disebutkan dalam ayat ini mereka tidak rojak kepada janji-janji Allah maksudnya mereka tidak takut terhadap azab Allah yang dijanjikan terhadap keagungan Allah mereka adalah orang-orang munafik nah orang yang seperti itu enggak takut terhadap hisab Allah berfirman dalam surah An-Naba ayat 27 innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka itu tidak rojak kepada hisab. Makna tidak rojak, tidak takut terhadap hisab. Berkata Imam Al-Qurtubi ay la yakhafuna muhasabatan ala amalihim. Kata Imam Al-Qurtubi mereka tidak takut terhadap hisab terhadap amal mereka. Wajah roja fi hadil ayat di makna khawf Roja di dalam ayat-ayat tadi maknanya adalah khawf. Maknanya adalah takut. Jadi roja makna asalnya berharap. Menginginkan sesuatu setelah berikhtiar dan berusaha. Itu makna asal. Tapi dalam konteks kalimat tertentu bisa bermakna khawf. Allah Azza wa Jalla telah mengancam siapapun manusia yang tidak rojak terhadap pertemuan dengan Allah. Tidak takut terhadap pertemuan dengan Allah. Dengan ancaman neraka. Indikasinya orang seperti itu ridho kepada kehidupan dunia dan merasa nyaman dengan kelezatan dunia. Kalau uang banyak, rumah ada, kendaraan ada pada bagus, nyaman hidup ini, tenang gitu. Tapi kalau kurang aja uang, kendaraannya bermasalah, atau apapun dunia yang dia miliki, baru dia resah, gelisah dan goncang. Ada orang yang kayak begitu? Ada nggak orang yang kalau banyak duit, banyak dunia, tenang dan nyaman. Tapi kalau sedikit duitnya terganggu, sudah agak menipis persediaan, dia panik, dia resah, gelisah, risau dan galau. Ada yang seperti itu? Banyak. Orang kafir atau orang mukmin? Orang mukmin juga. Ada nggak di antara yang hadir di sini yang demikian? Jangan-jangan semuanya. Ini bahaya karena terkena dengan ancaman Allah Azza wa Coba lihat Al-Quran. Surah Yunus ayat 7 sampai ayat 8. Innal ladhina la yarjuna liqa'ana. Waradhu bil hayatid dunya. Watma'annu biha. Tuh. Walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak roja terhadap pertemuan dengan kami, tidak takut ketika mau bertemu dengan Allah nggak takut. Indikasinya apa? mereka ridho dengan kehidupan dunia dan merasa tenang dengan kelezatan dunia. Dan orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat kami, bukan berpaling, gofilun, lalai dari ayat-ayat kami. Ayat Allah diabaikan, dibaca pun tidak, dihafal pun tidak, apalagi dipelajari isi dan tafsirnya. Artinya nggak tahu apalagi tafsirnya. Dibaca tidak, dihafal pun tidak. Apalagi diaplikasikan. Bagaimana bisa mengamalkan kalau tidak tahu ya? Lalai dia terhadap ayat-ayat kami. Ulaika ma'wahumun nar wal billah. lah orang-orang yang akan menempati tempat neraka bimakanu kanu yaksibun karena apa-apa yang telah mereka lakukan. Yang mereka lakukan itu mereka ridho dengan kehidupan dunia, mereka tenang dengan kenikmatan dunia dan lalai dari ayat-ayat kami. Nah, orang itulah orang-orang yang punya indikasi mereka nggak takut ketika bertemu dengan Allah Subhanahu Semoga kita tidak termasuk golongan orang itu dan kalau toh ada indikasi-indikasi seperti itu Cepat-cepat berubah, cepat-cepat tobat. Adapun orang yang mengharapkan bertemu dengan Allah dengan sebenar-benarnya, berharap. Karena bertemu dengan Allah itu kebahagiaan. Berharap dengan sebenarnya tidak takut ketika bertemu dengan Allah maka mereka ketika hidup di dunianya itu beriman, beramal soleh, bertauhid, tidak melakukan perbuatan syirik dalam aspek apapun. Tidak syirik juga dalam hal niat. Seringkali kita tidak syirik secara real nyata dalam bentuk menyembah berhala enggak. Tidak syirik dalam bentuk berdoa kepada selain Allah enggak tapi ada syirik yang khafi tersembunyi dianggap kecil hampir enggak terasa itu dalam hal niat ketika melakukan ibadah 95% diniatkan untuk Allah, 5% untuk pujian manusia. Ini juga syirik mendoakan Allah dalam hal niat ya. Allah menyebut perbuatan itu dengan perbuatan syirik dalam hadis kursi riwayat Imam Muslim ana agna syuraka'i 'ani syirki faman 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu Aku ini zat yang paling tidak membutuhkan sekutu maka siapa orang yang mengamalkan satu amalan tapi dia menyekutukan aku ketika berniat mengamalkan amalan itu dengan yang lain. Aku tinggalkan dia, Tarok tuh wasir kau aku tinggalkan juga perbuatan syiriknya itu. Tak diterima oleh Allah Azza wa Ya. Jadi orang yang berharap mengharapkan bertemu dengan Allah karena bertemu dengan Allah itu kebahagiaan maka ikhtiar usaha yang dia lakukan ketika di dunia beriman beramal soleh tidak syirik dan bertauhid Allah berfirman dalam Al-Quran salah satunya dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir ayat ke 110 semoga ikhwan ahwat semua hafal ayat ini ya karena Ayat ini dan seluruh surat ini selalu kita baca berapa kali sekali? Sepekan sekali minimal ya. Kapan? Hari Jumat atau malam Jumat. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a falyamal amalan shaliha wa yusyrik bi ibadati rabbih hada." Siapa orang yang berharap mengharapkan pertemuan dengan Allah mengharapkan kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah tidak takut ketika bertemu dengan Allah siapa orang yang ingin bahagia ketika jumpa dengan Allah siapa orang yang ingin senang suka ketika bertemu dengan Allah tidak takut maka hendaklah dia beramal dengan amal soleh dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Lihat, siapa yang ingin punya roja dia harus ikhtiar. Siapa yang ingin punya harapan, harapan untuk bahagia ketika berjumpa dengan Allah harus ikhtiar. Harus usaha, harus berkorban, harus berjuang. Apa? Pengorbanannya, perjuangannya, ikhtiarnya, usahanya beramal soleh dan menjaga tauhid, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ya. Jadi siapa orang yang khawatir menderita ketika jumpa dengan Allah? Khawatir tuh. Mungkin karena banyak dosa, banyak kesalahan, khawatir dan mengharapkan pahala dari Allah. Agar dia terlepas dari kekhawatiran itu, hendaklah dia beramal soleh untuk bisa berbahagia ketika bertemu dengan Allah yang pasti tidak bisa dihindari. Semua manusia akan menemuinya. Muminkah, kafirkah, muwahidkah, ataukah musyrikkah, yang taatkah, yang maksiatkah. Semua itu pasti akan bertemu dengan Allah. Mau tidak mau, nggak bisa kita menghindar. Saya mau nggak mau jalan ke sana, ah, takut bertemu dengan Allah, cari jalan lain. nggak bisa. Allah pasti kita temui. Hanya ada dua kondisi. Kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepada kita. Waliyahzubillah. Atau kita berjumpa dengan dia di saat dia ridha kepada kita. Tinggal pilih dan Allah sudah memberikan kiat agar kita ketika berjumpa dengan Allah itu bahagia. Allah menyatakan siapa orang yang ingin berbahagia ketika berjumpa dengan Allah hendaklah dia beramal soleh dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Dalam Al-Ankabut ayat yang kelima Allah berfirman Man kana yarju Allah fa inna ajalallahi la'at wa huwa sami'un alim Siapa orang yang ingin berbahagia berjumpa dengan Allah maka sesungguhnya saat berjumpa dengan Allah itu pasti pasti pasti datang Allah menekankan kepastian waktu datangnya perjumpaan dengan Allah itu dengan beberapa penekanan. Pertama dengan fa inna ajalallah dengan memakai huruf taukid. Taukid itu penekanan, penegasan, kepastian fa inna sesungguhnya. Sungguh-sungguh loh benar-benar bukan asal-asalan. Bukan dugaan, bukan kemungkinan, tapi pasti Fa inna ajalallah la'atin ada huruf la la taukid la'atin ditambah dengan atin. Atin ini dalam bahasa Arab disebutnya isim fa'il. Kata benda yang bermakna subjek. Allah tidak menyatakan tidak menyatakan tidak menggunakan fi'il mudhari fa inna ajalallahi layakti tidak begitu. Dengan menggunakan fi'il mudhara itu kata kerja bentuk yang akan datang. Future enggak. Tapi dengan menggunakan isim fa'il, fa inna ajalallahi la'atin adalah ada atin sebelumnya ada inna tiga kali penekanan dan berkata Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-i'tisam bahwa ismul fa'il. Qala Nuhah berkata para ahli nahu ismul fa'il yufidu dawam was sabat Bahwa isim fa'il itu memberi makna dawam, sabat dan pasti. Sabat itu pasti. Jadi bertemu dengan Allah itu sesuatu yang pasti. Wahwa samiul alim dan dia maha mendengar, maha mengetahui. Apapun yang kita lakukan, Apapun yang kita ucapkan Allah dengar, Allah tahu dan kelak akan dimintai pertanggungjawabannya ketika kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi kita bisa bedakan antara berharap dengan berangan-angan. Berharap harus ada usaha. Nah banyak ayat yang memberikan harapan yang besar kepada kita. Allah mah tidak pernah PHP. Pemberi harapan palsu. Emangnya orang, emang ABG? Enggak, Allah mah harapan yang dia berikan itu pasti.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 Berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Hadhihi arja ayatin fil Qur'an." Ayat ini adalah ayat yang paling memberikan harapan yang besar di dalam Al-Qur'an. Orang yang berdosa besar, seluruh larangan Allah dilanggar, seluruh perintah Allah diabaikan, dia merasa jiwanya kotor, dia merasa dirinya hina dan rendah, dia merasa bahwa dia akan dimurkai oleh Allah dengan sebesar-besar kemurkaan. Jangan putus asa orang yang seperti itu. Karena Allah Maha Pengampun seluruh dosa, tidak ada dosa yang tidak diampuni, termasuk dosa syirik, asal dia melakukan upaya-upaya yang menyebabkan terhapusnya dosa itu dan upaya yang real nyata agar dosa terhapus apa? Tobat. Dosa syirik pun kalau tobat terhapus apa tidak? Terhapus. Yang tidak akan diampuni dari dosa syirik ini kalau terbawa mati tidak ditobati sebelum matinya, nah, itu enggak dihapus. Tidak diampuni itu Allah la yaghfiru syuragabi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kalau dosa syirik itu terbawa mati. Tapi dosa selain syirik walaupun terbawa mati tidak ditobati mungkin terampuni. Oleh apa? Bukan oleh taubat kan dia tidak taubat terbawa mati oleh kebaikan-kebaikannya yang banyak innal hasanati yadhibna sayiat Oleh apa lagi? Oleh infak dan sedekah yang dia lakukan. Itu juga termasuk kebaikan tapi lebih spesifik. Oleh apa lagi? Oleh musibah-musibah, penderitaan-penderitaan yang Allah berikan kepadanya kanyeri kaperih larawirang nuges kasorang semuanya itu menghapus dosa resah dan gelisah risau dan galau duka dan kesedihan itu semua menghapus dosa loh Allah itu kalau memberikan sesuatu itu ada konsekuensinya memberikan musibah konsekuensinya terampuni itu dosa walaupun orang itu tidak beristighfar ketika eh, menerima musibah tersebut. Musibah itu jelas menghapus dosa sudah. Apalagi yang bisa menghapus dosa doa orang lain kepada kita, syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaat dari para malaikat, syafaat dari mukmin lain, doa dari mukmin lain bagi kita kalau mereka mendoakan kita. Dan seterusnya itu banyak, ya. Jadi hei orang-orang yang telah melampaui batas. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah karena Allah mengampuni seluruh dosa. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maka ketika ada ayat ini turun dosa segede apapun pasti akan terampuni asal dia melakukan ikhtiar, usaha, perjuangan, maka muncul lagi harapan muncul optimisme. Maka kata Ibnu Umar ini ayat adalah ayat yang paling memberikan harapan yang besar kepada manusia. Kalau menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beda lagi kata beliau arja ayatin fi kitabillahi ta'ala wa inna rabbaka ladzu maghfiratin linnas ala dzulmihim bayangkan coba ayat yang paling memberikan harapan besar dalam kitab Allah adalah ayat yang terdapat dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-6 Allah berfirman sesungguhnya Rabbmu yaitu Allah ladzu magfiratin linnasi ala zulmihim benar-benar memiliki ampunan bagi manusia atas kezoliman mereka. Manusia zalim tapi Allah tetap ampuni itu karena eh, kezalimannya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Dan di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala tanpa menjelaskan alasan atau sebab. Tapi Allah hanya menyatakan Allah memiliki ampunan bagi manusia atas kezaliman mereka. Inilah ayat yang paling memberikan harapan yang besar kepada manusia dalam al quran Al Karim. Kata Ibnu Abbas Radiyallahu anhu. Itulah roja Nah, berdasarkan semua penjelasan tadi, roja pasti, ini pasti nih, melahirkan rasa takut. Sebab bila tidak ada rasa takut, hanya roja melulu, dia pasti akan merasa aman dari azab Allah. Khauf rasa takut pasti melahirkan roja Seandainya khauf murni tanpa ada harapan Berarti dia akan berputus asa Oleh karena itulah Maka roja dan khauf Dua hal yang gak bisa dipisahkan Pasti harus dimiliki dalam hati setiap orang Suami dan istri Anak dengan orang tua karyawan dengan bosnya, kedua-duanya pasti ada rasa khauf dan roja. Si istri terhadap suaminya punya rasa khauf. Takut suaminya marah, takut suaminya nikah lagi, takut suaminya kepincut yang lainnya, takut cuek, takut ini, takut itu. Ada dirasakan oleh istri enggak? Ada. Ada enggak harapan kepada suami? Ada. Berharap suaminya tetap sayang kepada dia. Berharap suaminya tetap peduli care kepada dia. Berharap suaminya itu tetap melindungi dia. Berharap suami itu setia setiap saat kepada dia. Tidak pernah melirik wanita lain sekalipun wanita itu lebih cantik dan dia terjelek. Nah, ada harapan, ada khauf, ada raja, ada khauf. Semuanya demikian. Ya. Jadi raja dengan khauf adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Makanya Allah memuji orang yang memiliki kedua perasaan ini kepada Allah. Kepada Allah wajib punya raja, wajib punya khauf. Bahasa ABG sekarang H2C. Apa itu teh? harap-harap cemas H2 C2 harap-harap cemas-cemas harus sebanding tidak harus sih tergantung situasi dan kondisi kadang harapannya harus lebih gede daripada khaufnya kadang khaufnya harus lebih gede daripada harapan nanti ada pembicaraan tersendiri tentang hal ini Allah memuji manusia yang memiliki perasaan khauf dan roja dalam hati mereka kepada Allah. Coba perhatikan Al-Quran surah Az-Zumar ayat 9. Allah berfirman, Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman. Yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Kata Allah. Adanya huruf alif di dalam ayat ini amman huwa qanitun mengharuskan ayat ini difahami dari ayat sebelumnya. <coughs> Sehingga maknanya mana sih yang lebih baik? Orang yang nggak pernah ibadah ataukah amman huwa qanitun ataukah orang yang qanit Mana qanit tulul qiyam. Kita sudah pernah bahas. Lama ketika berdiri. Atau mana qanit dawamu ta'ah. Selalu taat. Mana yang lebih baik orang yang nggak ibadah ataukah orang yang qanit? Orang yang qanit berdiri panjang sepanjang malam dengan bersujud dan berdiri yahzarul akhirah karena takut terhadap akhirat wa yarju rahmat rabbih dan mengharapkan rahmat Allah. Ada takut di akhirat, takut menderita di akhirat. Takut semua amal ibadah yang sudah dilakukan sehebat itu di alam dunia pas sampai di akhirat kosong melompong nggak ada isi, nggak ada pahala. Karena mungkin tidak terpenuhinya syarat-syarat diterimanya ibadah, mungkin aspek keikhlasan yang terganggu ditolak atau mungkin aspek ittiba man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun siapa orang yang mengamalkan satu amalan tapi nggak ada contohnya dariku dia ya ditolak atau mencontoh aku tapi merubah Sedikit saja. Apalagi menambah atau mengurang dari yang aku contohkan itu ditolak. Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma diberi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam doa menjelang tidur. Idza awaita ila firashika. Kalau kamu sudah naik ke tempat peraduanmu, tempat tidurmu. Berbaringlah kamu di belahan tubuh sebelah kanan. Miring ke mana? Ke kanan. Terus ucapkan doa ini. Allahumma inni asa tu nafsi ilaik. Ya Allah, sungguhnya aku menyerahkan seluruh diriku kepadamu. Wa tu wajhi ilaik. Aku menghadapkan wajahmu, wajahku kepadamu terus sampai hampir akhir dari doanya itu wa amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyikal ladzi arsalta. Dan aku beriman kepada kitab yang telah engkau turunkan dan kepada nabi yang telah engkau utus. Diulanglah doa ini oleh Al-Barra bin Azib. Tapi pas sampai pada kalimat yang barusan dirubah sedikit. Dia menyatakan wa amantu bi kitabil bi kitabikal ladzi anzalta wa bi rasulikal ladzi arsalta. Aku beriman kepada engkau, kepada kitab yang engkau turunkan, dan kepada Rasul yang engkau utus. Tapi tadi Nabi menyatakan, Wabi Nabi kalladhi arsata, kepada Nabi yang engkau utus. Oleh Al-Bara bin Azib dirubah menjadi beriman kepada Rasul yang engkau utus. Nabi dan Rasul sama enggak maknanya? Ya sama, maksudnya sama enggak? Sama itu Nabi Muhammad Nabi Muhammad juga sallallahu alaihi wasallam kan gitu ya. Kata kita memang enggak ada per, enggak ada perbedaan. Pirage nah kata orang Sunda namanya tepira padahal pira. Cuma mengganti lafaz Nabi dengan lafaz Rasul enggak ada masalah. Kata Al-Bara bin Azib. Langsung oleh Nabi SAW ditegur La taqul bi rasulika alladhi arsalta Wa qul bi nabika alladhi arsalta Jangan engkau mengatakan Bi rasulika alladhi arsalta Jangan dirubah tuh Tapi katakan dengan Nabi yang kau utus Gak boleh dirubah Walau hanya sedikit Padahal maknanya dan maksudnya Sama Lihat ini baku Nabi SAW menyatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahurud. Siapa orang mengamalkan satu amalan enggak nyontoh kepada aku, ada contoh dari aku dirubah dikit walaupun makna dan maksudnya sama. Tertolak, ditegur oleh Nabi SAW alaihi wasallam. Bayangkan kalau orang ngarang ngorong amalan sendiri yang ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ada contohnya tapi sedikit dirubah saja sudah ditegur. Apalagi yang nambah-nambah ya, yang mengurang, yang merubah. Apalagi yang ngarang sendiri. Ya, Jadi para sahabat zaman dahulu takut. Amal-amal ibadahnya itu ditolak. Tidak ada pahalanya. Kata Allah dalam Az-Zumar ayat yang ke-9 Siapa yang lebih baik? Orang yang enggak ibadah Ataukah orang yang konit sepanjang malam? dengan bersujud dan berdiri. Artinya tahajud. Ya. Kenapa dia tahajud semalaman? Kata Ibnu Umar, ayat ini turun berkaitan dengan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dia sholat malam hanya satu rakaat. Kalah sama kita. Kita mah berapa? 11. Beliau mah cuma satu rakaat. Tapi di satu rakaat itu, Ba'da Isya langsung sholat satu rokat dia membaca surat seusi Fatihah dari Al-Baqarah sampai akhir Al-Quran sampai Anas dengan tengah-tengahnya bukan Al-Baqarah empat ayat terus wa Anas <laughs> bukan semua ayat Al-Quran dia baca dalam satu rakaat sepanjang malam kira-kira canggul apa tidak pegel nggak ya pastilah sebagai manusia biasa ya apalagi sudah tua saat itu pasti cangkel tapi pasti pegal tapi kok kuat karena kekhusyuan yang melahirkan kenikmatan rohaniah yang dia rasakan itu mengalahkan rasa cangkel rasa pegal tadi ah kajian cangkel lah asal memperoleh kenikmatan rohani dan ketika penghayatan terhadap kenikmatan sholat yang dia rasakan itu begitu dalam kacangkelnya itu hilang nggak kelupa terlupakan gak kerasa lagi gitu ya seperti itu itu Usman kenapa Usman melakukan seperti itu yahdharul akhirah wa yarju rahmat karena dia takut terhadap akhirat dan berharap kepada rahmat Allah. Ada takut, ada harap. Dua-duanya ada. Oleh Allah Azza wa Jalla dijelaskan di dalam satu ayat bahwa seorang mukmin ahli ibadah memiliki khauf dan juga raja. Coba lihat lagi As-Sajdah ayat 16. Ayat 15-nya ayat sajdah yang disyariatkan bagi orang yang membaca dan mendengarnya untuk apa? Sujud tilawah. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukira biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ah, terus ayat 16-nya tatajafa junubuhum anil madaji Kata Allah Azza wa Jalla, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Tatajafa junubuhum. Rusuk-rusuk mereka itu renggang 'anil madaji dari tempat tidur. Bukan tidur di kursi. Tapi maksudnya apa? Salat tahajud tidak tidur. Yarjuna ayaduna rabbahum khawfan wa tama'a. Mereka menyeru kepada Allah khaufan wa tama'a dengan penuh rasa takut, penuh rasa harap. Dua-duanya ada, harapannya ada, takutnya ada. Harapan memperoleh ridho Allah, pahala Allah, surga Allah. Takut Diterima eh, eh, ditolak semua ibadah ya takut Allah murka, takut Allah mengazab karena kesalahan yang kita lakukan dalam ibadah kita. Orang ibadah nggak dikasih pahala, malah disiksa. Bukan disiksa karena ibadahnya, tapi disiksa karena kesalahan yang dia lakukan ketika melakukan ibadah. Ada enggak kesalahan yang bisa menyebabkan orang diazab di tengah karena eh, kesalahan di tengah-tengah ibadah? Ada orang umpamanya yang ria dengan ibadahnya. Dia diazab bukan karena ibadahnya tapi karena ria di dalam ibadah. Atau orang mengada-adakan hal-hal baru yang tidak diajarkan oleh Nabi di tengah-tengah ibadahnya. Seseorang umpamanya sholat Ketika ruku dia baca ayat kursi, ketika sujud dia baca surah Yasin. Pertama dia diazab. Diazab karena apa? Karena surah Yasinnya, karena ayat kursinya, karena salatnya. Bukan karena semua itu, tapi karena kesalahan yang dia lakukan di dalam salat. Apa kesalahannya? Melanggar larangan Allah di dalam salatnya. Berkata Nabi SAW kuntu ya inni nuhitu an aqra al-Qur'an fi ruku'i wasujud. Aku dilarang oleh Allah untuk membaca Al-Qur'an ketika ruku dan sujud. Itu larangan Allah. Ketika larangan ini dilanggar salah apa sesat? Salah apa sesat? Dua-duanya. <laughs> ya salah, ya sesat. Melanggar larangan Allah itu salah dan sesat. Bukankah ayat kursi surah Yasin yang kita baca itu bagus? Ada gak kesalahan dalam ayat kursi dalam surah Yasin ada? Gak ada salahnya. Tapi kenapa disalahkan? Penempatannya itu loh. Kok di dalam ruku, kok di dalam sujud di satu momen yang di momen itu orang sedang merendahkan diri, orang sedang menghinakan diri di hadapan Allah. Saking menghinakan dirinya kita hulu teh apa bahasa Indonesia? Eh, kepala eh hulu apa? Mastaka kepala yang kita agung-agungkan disimpan di tempat yang paling rendah. Membungkuklah badan kita menghinakan diri di hadapan Allah. Karena kita menghinakan diri ketika ruku di hadapan Allah, kita agungkan Allah ketika ruku. Dibacalah doa Subhana rabbiyal azim. Maha suci Allah yang maha agung. Saya hina Allah agung. Ketika sujud kita rendahkan kita kita rendahkan diri kita kita tinggikan Allah. Kita baca subhana rabbiyal Allah maksud si Allah Rabbku yang maha tinggi Allah tinggi kita rendah karena posisi ruku dan posisi sujud adalah posisi ketika kita menghinakan merendahkan diri maka Al-Quran yang agung nggak boleh dibawa di sana nggak boleh dibaca di sana makanya Allah melarang nabinya untuk membaca Quran ketika ruku dan sujud Makanya ketika kita baca Quran, baca ayat kursi, baca surah Yasin ketika ruku dan sujud, salah apa benar? Salah. Melanggar larangan Allah SWT. Walaupun ayat kursi itu bagus, walaupun surah Yasin itu bagus, tapi dibaca diterapkan di momen yang tidak tepat. Karena itulah keliru dan salah. Karena itulah diazab. Jadi ada rasa takut takut amal-amal kita ditolak oleh Allah Azza wa Ada rasa harap. Harapan ada, khauf juga ada. Dua-duanya ada dan ini pujian Allah Azza wa Jalla kepada orang yang ketika ibadah memiliki dua perasaan tadi ada khauf ada roja. Berkata Abu Ali Ar-Rudbari dia berkata menggambarkan pentingnya roja dan khauf dalam ibadah yang dilakukan oleh manusia. Dia menyatakan, Al-khawfu war-roja huma kajana hayat ta'ir idha stawa istawa ta'ir wa tamal tiranuh wa idha naqasa ahaduhuma wa fihi naqas wa idha dhahaba sara ta'iru fi haddil maut Kata dia khauf dan roja tak ubahnya seperti dua sayap bagi seekor burung. Kalau kedua sayapnya ini sempurna, normal, berfungsi, si burung akan bisa terbang secara sempurna. Ya, dia geleber hiber gitu Terus kakalayangan sakahoyongna teng itu ya. Sempurnalah terbang. Tapi bila salah satunya rusak dia dua-duanya umpamanya bisa digerakkan tapi yang satu itu leles. Terbangnya tidak sempurna. Dan bila kedua-duanya rusak dia tidak bisa terbang, dia terancam dengan ancaman kematian. Kalau burung nggak bisa terbang, dia nggak bisa makan. Untuk bisa memperoleh makan itu harus apa? Harus terbang menangkap makanan burung seperti hilud apa hilud deh? ulat atau simet apa simet Sokat selalu gitu, belalang. Itu harus bisa terbang. Kalau nggak bisa terbang nggak bisa ya. Dia akan mati kelaparan atau dia akan dimangsa. Kalau nggak bisa terbang ada kucing dimakan sama kucing. Ada orang ditangkap nggak kira-kira melihat burung nggak terbang? Ditangkap walaupun dia nggak punya tujuan apa-apa yang penting resepe gitu nyonya oh, manuk gitunya. Tidak untuk dimakan apa yang bisa dimakan manuk burung pipit dipencit na gese mereka kudu kusilet cabutan buluna habis sudah dia akan mati kalau dia nggak bisa terbang karena kedua sayapnya tidak berfungsi itulah gambaran khauf dan roja dalam ibadah manusia dua-duanya harus ada satu kuat satu lemah dia nggak sempurna ibadahnya Pasti ada sesuatu dalam ibadahnya. Dua-duanya umpamanya tidak bisa digerakkan, tidak bisa berfungsi, dia tidak bisa terbang. Orang yang tidak punya khauf, tidak punya raba, dia tidak termotivasi untuk ibadah. Dia nggak akan ibadah. Maka orang itu mati sudah hatinya tuh. Orang yang hatinya sudah mati itu sebinasa-binasa manusia. Dia sudah mati hatinya sebelum fisiknya mati. Dia hatinya menjadi kuburan bagi fisiknya yang masih hidup. Satu bait syair menyatakan laisa man mata fastaraha bimayyitin wa innamal maitu maitul ahya. Orang yang mati. Bukanlah orang yang berbahagia dengan kematiannya. Bukan. Dia ahli ibadah soleh bahkan husnul khatimah mati. Bukan itu. Tapi innamal mautu mautul ahya. Kematian yang sungguhnya lah kematian di saat dia masih hidup. Hatinya sudah mati ketika raganya masih hidup. Hatinya terkubur dalam raganya. Kuburannya menjadi eh, raganya badannya menjadi kuburan bagi hatinya yang sudah mati. Itulah orang-orang kafir kayak begitu ya, orang-orang musyrik. Makanya kalau para ulama zaman bahula mula bertemu dengan orang-orang kafir, mereka menyatakan itu ada kuburan yang sedang berjalan. Yang dimaksud kuburan berjalan itu siapa? Orang-orang kafir. Kuburan itu apa? badan mereka menjadi kuburan bagi hatinya yang sudah mati. Berkata Abu Utsman Al-Maghribi, coba lihat, ini kadar roja dan khauf yang harus kita miliki. Man hamala nafsahu 'ala raja ta'attala wa man hamala nafsahu 'ala al-khauf qanata walakin min hadhihi marrah wa min hadhihi marrah Siapa orang yang membawa dirinya hanya untuk memiliki roja. Bukan roja radio. Harapan. Hanya berharap. Nggak ada rasa takut. Ta'atol. Dia akan ta'atol. Ta'atol itu bahasa kita nama pengangguran. Dia akan berhenti ibadah. Rojanya kegedean. Ya tenanglah Allah maghfur rahim. Allah marahman rahman dan rahim. Allah mah pasti mengampuni walaupun kita enggak ibadah enggak banyak dosa dah Allah mah nyaan ka urang atuh Allah mah amat sangat sayang kepada kita gitu ya pastilah ke surga dia akan berhenti dari ibadah tapi sebaliknya siapa orang yang membawa dirinya hanya untuk memiliki khauf takut oh Allah pastilah memasukkan kita ke dalam neraka pasti azab karena kita lemah karena kita lalai dari ibadah, wah udahlah nggak ada harapan, dia akan putus asa. Tapi hendaklah memiliki kedua-duanya. Kadang-kadang khauf diperbesar daripada roja, kadang-kadang roja diperbesar daripada khauf. Ketika seseorang berada dalam satu posisi di mana dia mungkin tergoda untuk melakukan kemaksiatan. Jangan perbesar roja tapi berbesar khauf. Bayangkan dahsyatnya murka dan azab Allah atas maksiat yang mungkin akan kita lakukan. Jangan memunculkan roja lebih besar. Wah, kalau saya bermaksiat sekarang, dosa sekarang, ah gampanglah nanti taubat. Allah mah maha pengampun. Allah mah sayang kepada hambanya dah akan diampunilah pastilah nanti ke surga walaupun ke neraka ah paling sehari dua hari lah nah kalau rojanya diperbesar nanti biasa dia bisa apa terdorong untuk bermaksiat bersedikit rojaknya perbesar khaufnya itu kalau apa kalau orang tergoda untuk melakukan maksiat ada di hadapan sebuah momen yang mungkin dia tergoda untuk melakukan maksiat. Perbesar khauf. Jangan perbesar roja. Sebaliknya kalau dia umpah sedang sakit bahkan sakarat. Jangan perbesar khauf tapi perbesar roja. Nanti ada rincian tentang hal itu yang lebih detail ya. Maka setiap hamba harus memiliki khauf dan roja dengan kadar yang sesuai dengan keadaan. Kadang roja harus lebih besar daripada khauf. Kadang khauf harus lebih besar daripada roja. Kadang-kadang harus seimbang, 50-50. Ya, tergantung keadaan. Nanti rinciannya akan kita bahas. Dari khauf dan roja pasti ini pasti nih memungkul memunculkan sifat lain yang tidak bisa tidak harus ada yaitu mahabbah kepada Allah azza wa jalla. Berkata Syekhul Islam dalam kitab As-Suluk, "Fala budda lil 'amdi min al-khaufi war raja." Wal khaufu war raja yastalzimani Allah azza wa fa inna raji at-tami'u innama yatma'u fi ma yuhibbuhu la fi ma yughdibuhu wal khaif yafirru al khaif liyanal al-mahbub Kata Syekhul Islam, setiap hamba harus memiliki khauf dan raja kepada Allah. Dan khauf dan raja pasti melahirkan mahabbah kepada Allah. Apa mahabbah teh? cinta. Kenapa? Karena orang yang berharap dia menginginkan sesuatu. Yang dia inginkan pastilah sesuatu yang dicintai, bukan sesuatu yang dibenci. Yang dia inginkan sesuatu yang baik yang dicintai oleh Allah bukan yang dibenci oleh Allah. Sedangkan orang yang takut pasti dia akan berupaya menghindar apa yang ditakutinya untuk memperoleh apa yang disukainya, apa yang dicintainya. Jadi baik khauf ataupun roja pasti melahirkan cinta, mahabbah. Cinta kepada sesuatu yang disukainya dan khauf melahirkan ikhtiar untuk menghindari sesuatu yang ditakutinya agar memperoleh apa yang disukainya, yang dicintainya. Makanya antara khauf roja itu tidak bisa juga dipisahkan dari mahabbah. Ketiga hal ini harus ada dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Dalam sholat kita, kita harus ada roja berharap pahala, berharap ampunan, berharap rahmat, berharap ridho dan seterusnya dengan sholat kita. Ada juga rasa takutnya, takut sholat ini ditolak oleh Allah, nggak diterima, takut diazab, takut segala macam yang layak ditakuti, ya. Ada juga cintanya. Tiga-tiga harus ada dalam semua ibadah, termasuk dalam termasuk dalam ngaji seperti ini. Tiga-tiganya harus ada satu di antara ketiga ini tidak ada, kita terjerumus ke dalam kekeliruan. Siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan khauf saja tanpa roja, hanya khauf saja tanpa roja. Khauf sangat takut, tidak ada harapan, maka dia akan terjerumus ke dalam pemahaman khawarij. Makanya orang yang berdosa besar sedikit saja dikafirkan. Makanya dia hindari dosa-dosa besar. Siapa orang yang hanya beribadah kepada dengan rojak saja, rojak saja. Gak ada khauf, gak ada mahabbah. Dia akan terjerumus ke dalam pemahaman dan keyakinan murajiah Ah, tenanglah. Dosa segede apapun, pastilah kita ke surga. Dan siapa orang yang beribadah kepada Allah, hanya mahabbah saja, nggak ada khauf, nggak ada roja, dia ini zindiq. Zindiq ini nama lain untuk sufi. Sampai lahir doa atau ungkapan, Ya Allah, bila aku beribadah kepadamu, karena takut nerakamu, masukkan aku dalam neraka. Kalau aku beribadah kepadamu karena ingin surgamu, jauhkan aku dari surgamu. Tidaklah aku beribadah kepada engkau kecuali hanya rasa cintaku yang besar kepadamu. Tidak ada khauf, tidak ada roja, hanya mahabbah. Ini zindiq. Bertolak belakang dengan pernyataan Al-Quran. Al-Quran menyatakan orang mukmin adalah orang yang beribadah kepada khaufan wa tama'ah. Ada rasa takut, ada rasa harapan ya berdasarkan hal itulah maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Isra Ayat yang ke-57 kata Allah ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna adzabah kata Allah mereka lah orang-orang yang selalu berseru kabarlah ibadah kepada Allah. Mereka mencari wasilah untuk bisa sampai kepada Allah. Siapa di antara mereka yang terdekat? Yang dimaksud mencari wasilah di sini amal soleh. Sebab wasilah yang bisa mendekatkan diri dan bisa menyampaikan kepada Allah hanyalah ibadah dan amal soleh. Tauhid dan amal soleh bukan orang gitu. Wayarjuna rahmatah, mereka mengharapkan rahmat Allah. Wayakhafuna azabah dan mereka amat sangat takut kepada azabnya. Jadi khauf dan roja, harapan dan rasa takut adalah dua hal yang mesti dimiliki oleh seorang hamba ketika melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ayat-ayat tentang roja dan khauf. Sebenarnya titik pembahasan kita, titik penekanan bahasan kita tentang roja. Khauf nanti ada pembahasan tersendiri. Tapi karena khauf dan roja dua hal yang gak bisa dipisahkan, apa boleh buat jadi kasabit-sabitnya. Kasabit-sabit itu apa? Jadi kesebut-sebut, jadi ke bawah-bawah. Walaupun nanti untuk khusus untuk khauf ada pembahasan tersendiri. Itulah ayat-ayat tentang rojak. Sekarang hadis. Kita belum membahas hadis tentang roja, ya. Hadis tentang roja amat sangat banyak. Tidak kalah banyaknya dengan Al-Quran yang membahas tentang roja. Ya. Dan pembahasan hadis tentang roja dari beberapa sisi. Tidak hanya dari satu sisi saja. Tapi juga dari beberapa sisi. Termasuk hadis banyak memotivasi agar kita memiliki rojak yang besar kepada Allah Azza wa Jalla. Kita bisa lihat ketika membahas hadis-hadis ini. Hadis yang pertama tentang rojak Kita bahas Kamis depan. Sekarang cukup sampai di sini pengajian kita untuk sore hari ini spesial. Hanya sampai setengah enam dengan tanya jawab begitu ya. Setelah setengah enam kita tutup. Nanti Kamis depan insya Allah bisa sampai adzan ya insya Allah. Sekarang cukup sampai di sini pembahasan kita. Sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di meja saya sudah banyak kertas pertanyaan. Mungkin tidak akan cukup waktu untuk menjawab semua ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam Iblis itu termasuk dari golongan jin Iya Kata siapa? Kata Allah Wa idhkulna lil malaikati sujudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni an amri rabbih. Dan ingat ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Kana minal jinni. Iblis itu dari golongan jin. Fafasaku an amri rabbih. Maka dia durhaka kepada perintah Allah. Jadi, iblis dari kalangan jin. Bagaimana dengan setan? Apakah setan itu termasuk golongan jin? Setan adalah sifat dari makhluk. Makhluknya bisa jin, bisa manusia, bisa binatang. Kalau ada manusia yang durhaka, jauh dari kebenaran seperti orang kafir, seperti orang munafik. Oleh Allah disebut dengan sebutan setan. Seperti dalam Al-Qur'an wa idza khalau ila syayatinihim. Dan apabila orang-orang munafik itu kembali kepada pemimpin-pemimpin setan mereka. Gembong munafikin oleh Allah disebut setan. Wa ja'alna likulli nabiyyin aduwan al insi wal jinni. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh baik dari kalangan setan bangsa manusia ataupun setan bangsa jin. Setiap yang menentang dakwah Nabi, memusuhi para Nabi, itu adalah setan, baik dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin. Nah, dalam surah An-Nas minal jin nati nas alladhi fi sudurin nasi minal jin nati nas. Ya. Baik dari bisikan setan bangsa jin ataupun setan bangsa manusia. Jadi pokoknya kalau ada makhluk baik jin ataupun manusia karakternya super nyebelin, durhaka kepada Allah jauh dari kebenaran, menghasut, memprovokasi orang untuk durhaka kepada Allah Azza wa Jalla maka dia setan baik yang melakukan itu bangsa jin ataupun bangsa manusia bahkan binatang juga suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu an menunggangi seekor keledai Keledai ini keluar menyimpang dari karakter khas keledai yang penurut. Dia pasti naikin, kadang-kadang ngarampayak. Apa yang ngarampayak tuh? Ngarampayak itu kalau lagi berdiri, dinaikin, tiba-tiba tek duduk. Seperti nggak kuat. Itu apa namanya? ada perak. Tadi ngarampayak. Iya sama nggak ada perak dan ngarampayak. Gak mau nurut. Sekali jalan lunggak lenggok. Apa kata Umar? Marokim tu illa syaitana. Tidaklah aku menunggangi kecuali menunggangi syaitan. Binatang itu disebut syaitan. Tuk Tuqta'us shalah solat seseorang terputus dengan tiga hal. Pertama bilhaid dengan wanita haid yang lewat di hadapan orang yang solat. Yang kedua bil himar kalau ada himar, kalau ada yang ketiga al kalbul aswad. Anjing hitam. Kata para sahabat, apa bedanya anjing hitam dengan anjing kuning ataupun anjing yang lain? Kata beliau, al kalbul aswad syaitan. Anjing hitam itu maksudnya adalah syaitan dan seterusnya. Jadi Itulah perbedaan antara iblis dengan setan. Setiap iblis pasti setan, tapi tidak setiap setan itu iblis. Iblis cuma satu. Person jin yang dahulu tidak mau sujud kepada Adam ketika oleh Allah diperintahkan untuk sujud. Itu iblis. Dan iblis itu tidak mati sampai akhir zaman. Rabbi andirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah beri saya tempo sampai hari kiamat apa kata Allah innaka minal mundurin kamu seorang bukan innakum minal mundurin tidak tapi innaka kamu seorang si iblis nggak mati sampai hari kiamat adapun jin-jin yang lain turunannya itu seperti kita mati dan ada yang beriman kepada Allah azza wajalla ya itu bedanya iblis dengan setan Bagaimana hukum membaca ta'awud atau istighfar ketika sholat di, saat syaitan mengganggu kehusuan kita? Pernah nggak Nabi berta'awud ketika sholat karena diganggu syaitan? Pernah? Iya pernah. Apakah sahabat juga ada? Iya ada. Suatu saat Nabi SAW salat sholat malam datang jin, setan dari kalangan jin mengganggu bahkan sampai membawa api untuk membakar. Beliau berkata, billahi minka." Aku berlindung kepada diri kau menjauh. Dilanjutkan sholat datang lagi, billahi minka." Sampai berkali-kali akhirnya ditangkap. Demikian juga seorang sahabat dia datang ya Rasulullah inna syaitan yahulu baini wa baina salati wa qiraati. Wahai Rasulullah, sungguh syaitan selalu menghalangi aku mengaku aku dalam salatku dan bacaanku. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dzaka syaitan yuqalu lahu khinzib fa idza ahsastahu fata'awwadz billah. Itulah syaitan yang disebut dengan sebutan khinzib. Maka kalau kamu mengalami itu ta'awudlah kamu kepada Allah. Disuruh ta'awud. Ada hadisnya. Nabi pernah diganggu dan ta'awud dalam sholat. Dan orang ini pun diganggu dan ta'awud dalam sholat. Diperintahkan. Tapi apa ini berlaku untuk semua sholat? Berkata Syahul Thaymin rahimahullah. Tidak. Termasuk ketika beliau membaca ayat tentang surga, beliau meminta surga dulu kepada Allah. Ketika membaca ayat tentang neraka, beliau ta'awud dulu dari neraka. Gitu ya. Ketika ada ayat menyuruh kita berdoa, beliau berdoa dulu. Itu ada. Tapi kata Syaikhul Utsaimin itu tidak pernah dilakukan dalam sholat fardu. Karena tidak ada riwayat Nabi ketika memimpin sholat fardu bersama jamaah Lalu ta'awud di tengah-tengah bacaan ayat, di tengah sholat, enggak, enggak pernah. Itu hanya beliau alami di mana? Dalam sholat sunnah, dalam tahajud. Sahabat tadi juga ya Rasulullah setan datang mengganggu aku dalam bacaanku dan sholatku. Itu sholat sunnah. Karena apa? Kalau sholat fardhu mah berjamaah di masjid, nggak pernah ada gangguan seperti itu. Dan sinilah para fukoha menetapkan disyariatkan ta'awud bila kita diganggu, diganggu setan dalam sholat tapi sholatnya sholat sunat adapun sholat fardu sholatlah berjamaah di masjid maka setan tidak akan memberikan gangguan seperti tadi wallahu a'lam Ustaz ya dari pemirsa YouTube Radio Roja Bandung dari Lutfi Sandi bismillah Ustadz ingin bertanya bagaimana cara mengetahui kadar roja, khauf, dan mahabbah pada diri kita. Apa yang dapat dijadikan parameter? Iya, youtuber Lutfi. Itu pertanyaan akan dijawab dalam pertemuan berikutnya. Ini ya, nanti ikut lagi ya dijawab hari Kamis yang akan datang insya Allah. Kalau saya nanti lupa, tanya lagi. Saya senang dengan pertanyaan itu, pertanyaan yang kelak akan dijawab. Tidak sekarang, jadi nggak harus dijawab. Ustaz, apakah disyariatkan membaca surah As-Sajdah dan Al-Insan pada subuh Jumat? Disyariatkan dalam setiap sholat Tapi tidak dengan syariat yang wajib Enggak, sunnah Sholat apapun Silahkan baca ayat sajdah Ketika kita di daurah Membahas meraih kekhusyuan di dalam sholat Kiat-kiat meraih kekhusyuan Salah satu kiatnya adalah baca ayat sajdah karena ayat saja memberikan variasi gerakan dan bacaan. Dan itu akan memberikan nuansa yang berbeda. Oleh karena itu dianjurkan sesering mungkin membaca ayat sajdah di dalam sholat. Ya. Jadi tidak hanya di hari Jumat saja, tapi di setiap sholat. Apakah berdoa ketika sujud boleh memakai doa sapu jagat? Boleh. Setelah sujud berjagat itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Istilah ini bukan istilah syar'i ya, itu orang Sunda ya, tambah dia ini doa sapu jagat. Tapi harus langsung lafal doanya. Sebab dalam Al-Qur'an Ayat lengkapnya adalah wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzaban. Wa minhum ini jangan, jangan dibaca. Ini sama dengan pertanyaan boleh enggak? Kan tadi disebutkan tidak boleh membaca Quran di dalam sujud. Bagaimana kalau berdoa dalam sujud kan dianjurkan, tapi doanya diambil dari Quran. Apa boleh apa tidak? Boleh dengan syarat. Pertama, niatnya bukan niat membaca Al-Quran tapi niat berdoa. Kedua, langsung membaca lafad doanya. Seperti umpamanya pas kita sujud membaca setelah membaca doa Subhanallah rabbiyal alanya dibaca jangan jangan lupa itu jangan ketinggalan itu yang wajibnya. Kalau doa yang lainnya sunnah, yang wajibnya Subhanallah rabbiyal ala. Langsung setelah Subhanallah ala kita rabbana la tu'akhidna Inna sina wa akhtana. Dengan niat berdoa, bukan niat membaca Al-Qur'an. Walaupun itu diambil dari Quran. Adapun kalau membaca umpah dari la yukallifullahu nafsan illa usaha laha ma kasabat wa 'alaiha makta sabat. terus rabbana la tu'akhidna. Jadi dari awal ayat berarti itu bukan berdoa tapi membaca ayat. Atau tadi membaca doa sabu jagat diambil dari awal ayat. Wa minhum may rabbana atina fid dunya. Maka tidak boleh. Jadi langsung ke lafaz doa. Jadi dua syaratnya. Pertama langsung ke lafaz doa, yang kedua niatnya membaca eh, niatnya berdoa dan bukan membaca Al-Qur'an. Ustaz. Ya dari Umu Adi, pendengar Radio Raja Bandung. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah waktu anak berdoa hadir rasa khauf waroja. Namun masih Allah simpan harapan itu. Ustaz, bagaimana caranya agar anak bisa mengetahui kesalahan dalam berdoa? Insya Allah ikhlas wa ittiba jazakallah khair atas pencerahannya. Iya, Umu Adi. Jangan ada di sini. Semua kalau nulis belum tentu dibacakan <laughs> gitu ya. Barakallahu fiq Ibu Adi. Bagaimana cara mengetahui ada uh, apakah doa kita itu benar atau salah diterima atau tidak? Caranya adalah dengan mengetahui adab-adab berdoa. Kalau kita sudah mengetahui adab-adab berdoa yang dijelaskan oleh para ulama yang dasarkan pada Quran dan Sunnah maka setelah semua persyaratan tadi itu terpenuhi baik adab lahirnya ataupun adab batinnya maka tinggal berharaplah kepada Allah Azza wa Jalla. Adab batin umpaya ikhlas. Ya khusyuk gitu kan? Ya menghadirkan keagungan Allah Azza wa di dalam jiwa kita ia juga menunjukkan, menghadirkan perasaan amat sangat butuh dan perlunya kita kepada Allah Azza wa Itu di antara adab-adab batin. Adab-adab lahirnya kita juga sudah bahas, sudah tahu. Ya dimulai dengan memuji Allah terlebih dahulu, ya. Terus bersalawat kepada Nabi saw alaihi wasallam terlebih dahulu, ya Terus meminta ampunan atas dosa dan kesalahan kita terlebih dahulu. Baru setelah itu kita ungkapkan keinginan-keinginan kita. Nah, kalau seluruh adab, adab lahir, adab batin ketika berdoa sudah kita lakukan. Sudah, optimislah Allah akan mengijabah doa kita. Oleh karena itu bagaimana caranya agar kita yakin bahwa doa kita tidak salah dan doa kita benar? Maka pelajari adab-adab tersebut baik adab lahirnya ataupun adab batinnya. Allahualam. Ustad Ustaz bertanya, ketika sujud kita berdoa. Ketika sesudah sujud sudah membaca yang biasa dibaca lalu berdoa. Bagaimana hukumnya dan apakah boleh dengan bahasa Indonesia atau bahasa selainnya? Ketika sujud kita berdoa. Ketika sujud. Eh, ketika sujud kita berdoa ketika sesudah sujud. Kumaha kita? Ustaz bertanya, ketika sujud kita berdoa ketika sesudah sujud, koma sesudah membaca yang biasa dibaca, koma lalu berdoa tanda tanya. Bagaimana hukumnya? Tanda tanya. Ulangi. Ustad bertanya, bertanya nggak ada titik koma. Ustaz bertanya ketika sujud kita berdoa ketika sesudah sujud, koma. Ketika sujud kita berdoa ketika sesudah sujud. Jadi berdoanya ketika sujud apa sesudah sujud? Sesudah membaca doa yang biasa dibaca, lalu berdoa. Ya, jadi gini aja. Sujud, berdoalah, eh, bacalah doa sujud. Subhana rabbiyal a'la. Wajibnya sekali, yang kedua, ketiga, dan seterusnya sunnah. Jadi apabila seorang begitu sujud langsung subhana a'la, sudah aja dia sah. Tapi tidak afdol. Tapi sujudnya sah. Nah, minimal sekali yang wajibnya. Selainnya sunnah. Boleh tiga kali, boleh sepuluh kali. Baca dulu Subhanallah Allah, lalu silakan berdoa dengan doa yang lain. Jadi jangan melupakan zikir sujud yang pokok yaitu Subhanallah rabbiyal ala. Ya. Itu dulu dibaca lalu doa-doa yang lain dibaca. Itu ya. Bolehkah dengan bahasa Indonesia? Para ulama ikhtilaf. Tapi jumhur ulama menyatakan di dalam bahas, di dalam sholat nggak ada nggak boleh ada bahasa anjam. Bahasa anjam itu bahasa selain Arab, harus bahasa Arab. Itu pendapat Imam Ahmad dalam kitab Bahasa Ilul Imami Ahmad. Ada lagi ulama yang membolehkan berdasarkan hadis yang sahih riwayat Imam Muslim kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ya falyad'u min minad du'a maka silakan dia berdoa dengan doa yang paling dia sukai ketika sujud nah yang paling disukai itu baik isinya ataupun bahasanya karena terkadang dengan bahasa kita lebih terhayati karena faham kan kalau dengan bahasa Arab yang kita hafalkan kadang-kadang tidak mengerti maknanya sehingga kurang ada penghayatan. Maka sebagian ulama ada yang membolehkan. Bagaimana sikap kita tentang hal itu? Lebih baik hafalkan doa-doa berbahasa Arab yang dicontohkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Pelajari artinya lalu baca. Nah liciknya kita, liciknya kita. Berdoanya ingin menghafalkan doanya, malas itu ya. Begitu apa tidak? Iya. Ingin kita berdoa banyak. Dan semua doa yang kita inginkan ada contohnya dari Nabi SAW. Kita tinggal apa? Menghafalkan. Nah, liciknya kita di sana menghafalkannya malas, berdoanya eh menghafal, eh, menghafalkannya malas tapi berdoanya ingin. Berdoanya ingin banyak menghafalkan doa dari Nabi SAW. Malas itu. Padahal nggak seberapa banyak. Akhirnya lahirlah alternatif pertanyaan. Boleh nggak dengan bahasa Sunda? Boleh nggak dengan bahasa Indonesia? Kan begitu ya? Maka sebelum ke sana berikhtiarlah untuk menghafalkan doa-doa dari Nabi SAW. Apa maksud berputus asa dari rahmat Allah? Bukankah wajar jika seorang berputus asa karena tidak mungkinnya menjadi seorang yang maksum? Maksud berputus asa dari rahmat Allah itu dia meyakini Allah tidak akan melimpahkan rahmatnya kepada kita apapun yang kita lakukan. Walaupun minta ampun, walaupun bertobat, walaupun istighfar, wah kayaknya percuma. Walaupun ibadah kayaknya percuma. Allah nggak mengampuni dosa kita saking banyaknya. Akhirnya dia tidak memiliki harapan untuk ampunan Allah. Itu yang dimaksud berputus asa. Gak boleh berputus asa seperti itu. Allah itu maha luas ampunannya, maha luas rahmatnya. Ah, rahmat Allah mengalahkan kemurkan Allah. Kata siapa? Kata Allah, "Inna rahmati taglibu ghadabi." Sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Ya aku marah ketika orang bermaksiat, hamba aku bermaksiat. Kalau hamba bermaksiat Allah marah, kalau hamba bertobat atau melakukan ibadah, ya pasti rahmat Allah akan lebih mudah dibanding kemurkaan Allah kepada orang yang maksiat tadi. Rahmat Allah kepada orang taat jauh lebih cepat, lebih besar kemungkinannya daripada kemurkaan Allah kepada orang yang bermaksiat. Jadi sebanyak apapun dosa kita, jangan berputus asa dari ampunan Allah. Tetaplah berharap tapi sekali lagi harapan wajib disertai apa? Ikhtiar. Selama ikhtiar itu dilakukan, silakan berharap. Ya, jadi kita sudah tobat, kita sudah istighfar, kita sudah banyak berbuat kebaikan. Silakan berharap Allah memberi rahmat kepada kita. Yang tidak boleh itu adalah berangan-angan. Kita dosa terus, taubat tidak, berbuat kebaikan tidak, tapi berharap Allah akan mengampuni kita. Itu bukan berharap, bukan roja, tapi apa? Tamani atau angan-angan. Tidak ada ikhtiar, ya, tidak ada usaha yang dilakukan. Terakhir, mana nih? Mm. paling sedikit. Ustaz, apakah mencari perhatian manusia ketika kesepian merupakan syirik? Hmm, ketika kesepian memperhat, mem, mencari perhatian, caper. Ini harus ada contoh real. Yang dimaksud syirik adalah berbuat karena orang selain karena Allah. Ada karena Allahnya, ada karena orang. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, "Tarkul amal li ajli nas riya wal amalu li ajli nas syirkun." Wal ikhlas wal ikhlas ayyu afi Allahu lana wa iyyakum lana wa lakum Meninggalkan sebuah amalan karena manusia itu riak. Contohnya umpamanya pas kita mau sholat sunat ada orang ah nggak jadi ya Dia meninggalkan amalan sholat itu karena ada orang. Maka itu riak. Beramal karena orang oh mumpung ada si Anu. Lalu dia sholat. Kalau nggak ada si Anu mah nggak sholat. Itu syirik. Ikhlas adalah semoga Allah menyelamatkan kita dari kedua-duanya. Nananya amal kita hanya karena Allah, bukan karena orang. Ada orang atau tidak sebodoh amat EGP. Jadi kita meninggalkan amalan karena Allah, melakukan amalan karena Allah, bukan karena orang. Itu yang dimaksud dengan ikhlas, ya. Dan ketika kita beramal atau meninggalkan sebuah amalan karena manusia, maka itu baru keluar dari keikhlasan. Nah sekarang ketika kita kesepian lalu kita mencari perhatian manusia. Bentuknya apa dulu? Apakah syirik atau tidak? Belum tentu masuk ke dalam zona syirik atau ikhlas. Tergantung kasusnya. Kalau umpamanya kita sendiri pingin eh, apa namanya ada orang yang menemani kita lalu kita SMS, WA ataupun telepon. Saya lagi sendiri kesini yuk kita ngobrol, kita temenin temenin saya. Saya siapkan kopi nanti dengan kulub sampo Itu caper bukan? Caper. Saya mau curhat, saya ada masalah, saya ingin ngomong gitu. Caper bukan? Caper. Lalu dia datang, lalu kita curhat. Ya itu nggak masalah. Itu tidak masuk ke dalam kategori syirik karena tidak berkaitan dengan niat ibadah. Ya, jadi yang dimaksud syirik adalah meniatkan sebuah amalan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla tapi diniatkan karena orang. Itulah baru masuk ke dalam kategori syirik. Wallahu a'lam. Cukup sampai di sini. Insya Allah kita jumpa kembali di hari Kamis yang akan datang. Eh, mohon maaf tidak bisa sampai maghrib. Saya harus eh, meninggalkan tempat ini segera. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh